Selamat sore saudara mana dimanapun Anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam pelajaran tajwid dari Al-Quran untuk kelas C hari ini Kami coba kembali surat At-Takwir ya, surat ke-81 Namun sebelumnya diawali dari surat ke-80 dari Abasa At-Takwir dan surat-surat berikutnya Disampaikan Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi Pelajaran pertama kami sampaikan untuk Anda بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahaladzim. Ilah. Hmm. Baik, eh, kembali kita coba surat ke-81, surat At-Takwir. Namun sebelumnya, eh, ini hari ini adalah jatahnya kelas C nomor 1 sampai 20 ya. Mudah-mudahan dengan di nomor ini lebih tertib. Senin 1 sampai 20, Senin Selasa Rabunya 21 sampai 40. Jumatnya hmm, 41 sampai 60 ya. 41 sampai 60, 60 sampai akhir gitu kan. Nah, hari ini 1 sampai 20 ya. Silahkan nomor 1 urut 1. Namun sebelumnya kami teruskan kembali pelajaran tajwid karena banyaknya permintaan untuk menuntaskan pelajaran tajwid biar nanti ada kasetnya, ada MP3-nya yang sudah selesai bisa ibu dan bapak miliki insyaallah ya. Baik, di halaman 42 kita teruskan tentang madlayin. Apa sih madlayin, madlin? Uh, terkadang buku ini jujur ya, semua orang menyadari, mengakui bahwa eh, belajar, dengan buku yang ditulis oleh al Syafi'i ini banyak yang sudah pinter. Tapi terkadang bagi ibu dan bapak yang masih juga pusing, sudah kami bantu dengan resume atau ringkasannya bisa melihat nomor 14. Jadi bisa membahas memahami madlayin atau madlin ini terlebih dahulu harus tahu apa itu huruf lin. Nah, di resume sudah kami tuliskan nomor 14. Huruf lin atau huruf lain Apa itu huruf lin? Huruf lin ialah setiap huruf yang berbaris fathah. Kalau menemukan ada huruf berbaris fathah, bertemu wau mati atau ya mati. Itu huruf lin. Jadi kebalikan atau lawan dari nomor 2. Lawan nomor 2 apa? Matobi'i. Kalau matobi'i kan huruf berbaris fathah dengan alif berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Itu bi'i. Nah, sedangkan huruf lin itu hanya fathah saja. Itu pun fathahnya dengan waw mati atau fathah huruf berbaris fathah dengan ya mati. Itu aja huruf lin. Berapa panjangnya? Tidak ada panjangnya. gitu. Beda dengan matobi'i. Kalau matobi panjang satu alif, kalau huruf lin tidak ada panjangnya. Kapan jadi panjang? <laughs> Nah, kalau huruf linnya bertemu dengan satu huruf hidup, satu huruf kosar yang dihentikan, yang dimatikan. Jadi, Jadilah nomor 15. Jadi memahami nomor 15 harus paham dulu nomor 14. Itu. Nomor 15 Madlayin, Madlin dari semua ringkasan yang sudah kami bikinkan, kami buatkan. Madlayin atau Madlin ialah huruf lin atau nomor 14 bertemu dengan huruf hidup satu tapi bertemu dengan huruf hidup yang dihentikan. Sama dengan nomor tiga proses awalnya. Sama seperti mad ada sukun Mad ada sukun kan matobi ketemu satu huruf hidup bila dihentikan. bila berhenti. Jika tidak berhenti tidak. Mad lain pun begitu huruf lin yang bertemu dengan satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak berhenti, tidak ada yang panjang, tidak terjadi mad lain. Itu. Jadi terjadinya mad lain, terjadinya mad aril disukun keduanya sama. Adanya syarat dihentikan. Dan sama sebelumnya kalau mad aril disukun sebelumnya ada mad tobi'i dan satu huruf hidup. Uh, mad lain sebelumnya ada huruf lin dan satu huruf hidup yang sama-sama dihentikan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi di halaman 42 sama halaman 42 nomor 10 lain yaitu wau atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah. Nah, itu ya. Ini bahasanya agak bahasa bahasa agak susah. Wau atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah sama saja dengan bahasa yang sudah kami buat. Yaitu setiap huruf yang ada baris yang berbaris fathah bertemu wau mati atau ya mati sama dia ya. Cuman ini dibolak-balik aja kebalikannya itu ya. Kalau di halaman 42 nomor 10 madlain yaitu wau mati atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah. Nah, serta nah ini yang bahasa yang susah itu, serta diiringi sebuah huruf yang hidup. Tapi ini ini ini belum belum tuntas di bawahnya. Madlayin ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan, tidak jadi mad lain, tidak ada mad. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 sampai 6 harokat kalau dihentikan, kalau jadi mad lain. Gitu. Jadi sebetulnya bahasanya sama, hanya barangkali yang resume yang kami bikin bahasanya lebih gamblang, lebih mudah dicerna, mudah-mudahan. Jadi untuk memahami mad lain, pahami dulu ada huruf lin gak syaratnya. Apa itu huruf lin? Huruf lin adalah setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati atau huruf berbaris fathah dengan ya mati itu huruf lin. Panjang tidak panjang kalau tidak ada satu huruf hidup yang dihentikan. Mana? Lau, tuh, sau itu kan lin. Ya lau, somai, mai itu kan lin itu. Terjadinya madlin harus ada huruf lin dulu. Huruf lin yang bertemu satu huruf hidup dan syaratnya dimatikan. Kenapa dimatikan? Nah itu tadi. Dimatikan itu bisa karena kita berhenti ada wakof. Tanda wakof, tanda berhenti. Atau berhenti saat baca memang napasnya nggak cukup. Atau ada syarat-syarat lain, ada karena hal-hal lain. Karena dihentikan itulah terjadinya mad lain atau madlin. Madlayin nomor 15 di semua kami ialah nomor 14 bertemu dengan huruf hidup yang dihentikan. Sama dengan nomor 3 proses awalnya. Berapa panjangnya? Panjangnya juga sama seperti nomor 3, seperti mad ada di sukun. 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Bisa dilihat halaman 42 nomor 10. Sinkron kan? Oh, hal ya. Halaman 42 nomor 10. Sedangkan nomor 11 Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas nanti ditanyakan lagi saat taklim taklim di Bidakara hari Senin dan Kamis. Ya, Pak Sumaji, Pak Katup Idris, Pak Agus, ya, bapak-bapak yang lain yang hadir ya, yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Hadir ke taklim Sabtu juga, Senin Kamis juga gitu ya. Walaupun Sabtu tampaknya uh, tanggal 31 libur ya kelihatannya ada karena kami ada undangan, ada undangan. Itu. Hmm, jadi memahami 42 nomor 10 itu harus paham dulu apa itu huruf lin. Huruf lin adalah setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati atau dua kedua kemungkinan. Dan terjadinya madlin kalau ada huruf lin bertemu satu huruf hidup. Wah, masih bingung, masih abstrak. Lihat contohnya dulu ya. Khaufun tuh. Khaufun. Mana lin huruf linnya? Khau fonnya apa? Kosar, satu huruf kosar. Madlin bukan. Khaufun, khawnya lin, funnya khaufin, finnya kosar. Mana jadi madlinnya? Kalau dihentikan, khauf, barulah madlin. Madlin adalah huruf lin bertemu dengan satu huruf hidup dimatikan. Huruf mana yang dihentikan, dimatikan jadi sukun? Yang fa itu. Sukun itu bukan bukan dalam tulisan ya dalam dalam bacaan walaupun mungkin ada beberapa yang sukun dalam penulisan tapi umumnya mad ada disukun madlin itu tetap huruf hidup justru terjadinya kalau dihentikan itu wasoifi wasoi soi apa itu huruf lin fi-nya apa kosar wasoifi Mana madlinnya? Tidak ada, tidak ada madlin. Kapan jadi madlin? Kalau dihentikan, kalau berhenti. Wasoif, jadilah madlin. Madari disukun. Madari disukun, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ini jadilah madlin. Karena huruf lin bertemu satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan, wow nggak ada, nggak ada madlin. Al yauma. Madlin bukan. Apa dong? Alnya alif lam komaria, yaunya huruf lin, manya kosar. Mana madlin? Enggak ada. Oh kok enggak ada? Emang enggak ada. Kapan adanya? Kalau dihentikan. Kapan? Al-yaum. Kalau berhenti membacanya seperti itu, seakan-akan mim hidupnya jadi sakinah, jadi sukun, itulah jadi mad lain, madlin. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oh enggak jelas SMS aja. Pak Hari nggak jelas saya jelasin lagi di 0812 828 7881 sama seperti kemarin saya nggak jelas ikhwa kalau e, e, kalau nanyain lewat SMS di, ingin dijelasin di SMS nggak bisa ya harus harus ditaklim sama kan seperti mengkaji membahas tentang apa itu ikhwa bagaimana ikhwa ketemu kap dan kopi ya ang banget milkom itu milkabel kalau yang lain angnya ada tapi n-nya juga tetap ada seperti apa ming syari mahola nggak ming syari ming gitu n-nya tetap ada ming nggak ming nggak ang banget yang ang banget kalau ketemu kaf dan kof itu nanti di bahas kembali saat menjelaskan tentang ikhfa ya kemudian halaman 42 nomor 11 madsilah apa itu madsilah itu marsilah ini, marsilah ada dua, ada marsilah kosiroh, ada marsilah tawilah. Marsilah kosiroh ialah hu atau hi yang didahului oleh huruf yang hidup, dibacanya pendek. dipendek maksudnya panjangnya cuma satu alif, dua, dua harokat. Mana? Lahu, innahu, kulluhu, baituhu, bihi, roj'ahi, baitihi. Mana sih marsilah kosirohnya? Hu-hu-nya itu. Jadi, uh, itu kok begitu ya? Ya kalau diceritakan Indonesia sepertinya eh, sebetulnya sudah gamblang. Sudah gamblang apa? Nah, uh, jika ingin jelas, lihat lagi resume saya yang nomor 12. Di resume ini sudah disesuaikan dengan bahasa-bahasa sehari-hari. Uh, di resume nomor 12, Marzilah Kosiro ialah baris berdiri. Kenapa baris? Karena bisa patah, bisa kasroh, bisa domah. Mansilah kosiroh ialah baris berdiri adanya di ha domir. Kata ganti dia untuk laki-laki ha hu itu tuh tadi. Lahu innahu hu hu hu itu kulluhu. Nah, biasanya di cetakan Indonesia itu barisnya berdiri gitu. Di sini kan nggak berdiri tuh ya di cetakan ini. Nah, cetakan Timur Tengah juga walaupun walaupun tidak ada domah terbalik ya ada patah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Tetapi di cetakan Timur Tengah nanti setelah patah ada alif kecil, setelah kasroh ada ada segitiga kayak iya kecil, setelah domah ada ada koma terbalik sama sebetulnya ya, itu terbalik terbalik juga. Hanya di contoh ini di 43 nggak gamblang. Jadi untuk ibu yang baru baru mengkaji ini bingung, mana contohnya kok lahu indahu mana? Itu hu lahu itu domahnya terbalik. Indahu juga domahnya terbalik. Kuluhu baituhu. Bihi juga itu e, barisnya berdiri kas, e, apa kasrohnya. Rojihi baiti juga sama. Jadi di resume saya insya Allah mudah-mudahan agak lebih, lebih gamblang. Nomor 12 Marsilah Kosiroh. Marsilah Kosiroh ialah baris berdiri adanya di Hadomir. Panjangnya berapa? Dua harokat atau satu alif. E, bisa lihat halaman 42 nomor 11A ya ini gitu ya. Nah, tetapi ada persyaratan. Nah, persyaratannya di resume nggak saya bikin. Persyaratannya wasilah kosiroh terjadi jika tiga, tidak tidak dua hal. Satu, tidak didahului oleh huruf yang mati. Kalau didahului oleh huruf yang mati, marsilah kosirohnya nggak ada. Mana? Fihi tuh hi-nya. Hi-nya tetap pendek. Minhu, ilaihi, anhu, bakazabuhu, hu itu. Jadi tidak boleh ada huruf mati sebelum hadomirnya. Kalau ada ada huruf mati sebelum hadomir, mana hadomir itu? Fihihi. Nah, hal itu tuh. Minhu ilaihi kata gantinya. Fihi di dalamnya kata gantinya itu ya. Minhu ilaihi itu. Itu. Jadi tidak boleh e, syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelumnya kecuali hanya ada di surat Al-Furqan ayat 69. Di sini ada uh, ya disebut juga mad mm, pengecualian ya. Disebut juga mad mubalagoh. Mad mubalagoh yaitu dalam kalimat ya khlud fihi muhana. Di situ kan tidak boleh ada huruf mati sebelumnya. Tetapi di sini panjang tetap disebut mad mubalagoh itu karena ada pengecualian karena mad mubalagoh ialah tekanan suara pada hi dari fihi mengandung arti bahwa orang-orang musyrik yang membunuh orang tanpa dosa berzina itu kekal di da, di sana di dalam siksanya gitu ya. mad bubalago hanya terdapat di situ saja. Makanya dikasih tahu dikasih tanda aja. Surat Al-Furqan ayat 69 walaupun ada huruf mati sebelumnya tetap dibaca panjang satu alif gitu. Persyaratan kedua Marsila eh, marsilah kosiro itu setelah marsilah kosiro tidak boleh ada huruf mati. Jadi huruf mati tidak boleh ada sebelum dan sesudah marsilah kosiro. Kalau ada berarti tidak panjang, tidak ada lagi marsilah kosirohnya. Itu mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau sudah jelas marsilah kosiro, marsilah tawilah lebih gampang. Karena marsilah tawilah di resume saya nomor 13. Marsilah tawilah ialah marsilah kosiro bertemu dengan alif. Nomor 12 bertemu dengan alif. Panjangnya berapa? dua sampai lima harokat atau sampai satu sampai dua setengah alif. Di halaman di buku Mas'ud Syafi'i buku wajib kita ada di halaman empat puluh empat ya. Madsilah tawilah, madsilah tawilah panjang ya. Madsilah panjang ialah madsilah pendek diiringi oleh hamzah. Di sini hamzah dibahasakannya. Kami eh, yang mudah-mudah saja. Masilah tawilah, masilah kosiro ketemu alif. Kenapa hamzah? Karena tuh ada hamzahnya. Di atas alif tuh ada hamzah umumnya. Mana? Innahu adhaka tuh. Marsilah kosiro ketemu alif. Jadi marsilah tawilah. Namanya sekarang bukan marsilah kosiro lagi. Tetapi marsilah tawilah. Ala dohrihi itu. Hi masilah kosiroh yang ketemu alif. Jadi masilah tawilah. Malahu ida tarada. Mana malahu i itu. Itu masilah kosiroh ketemu alif. Jadi masilah lah Itu dulu ya. Nanti sedikit demi sedikit kami teruskan. Baik, eh, berhubung ayat ke-81 ini sulit, diulang-ulang lagi. Silahkan di delapan lima eh, ini nomor satu sampai nomor 20 ya hari ini. E, terkecuali anggota baru boleh masuk, anggota baru yang sudah hmm, tapi untuk anggota baru biasanya seleksinya di di kelas B besok ya. Jadi nggak boleh masuk di kelas C karena saya tidak tahu apa sudah bisa baca apa belum supaya tidak ada kesenjangan. Kok belum bisa masuk di C? Nah, saya juga yang lagi kesalahan. Baik ya, e, ini nomor satu ada Ibu Hajah Pupu Aziza, nomor dua Ibu Hajah Nur, Ibu Winar, Ibu Ida, Ibu Nur Sobah, Ibu Haji Yulinar, Ibu Yuyu, Ibu Purwati Kehaji ya, Ibu Siti, Ibu Fatima, Ibu Warda, Ibu Siti Rahaya, ini banyak ya. Sampai 20 pokoknya hari ini. Rabu 21 sampai 40. Baik, kita coba. Oke. Mhm. Assalamualaikum. Ayah, ini iya, teleponnya belum belum jalan teleponnya kita coba ya. Mana ini Mas jaganya nih? Ini operatornya. Aduh, gimana nih? <clears throat> Eh, uh, teleponnya <laughs> mana ini? Eh, teleponnya belum nyala. <laughs> iya. Tidak ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Diah nomor berapa Ibu? Nomor 15 Nomor 15 bukan Ibu Eis Eh nomor 13 Nomor 13 Ingat nomornya ya Iya Karena kalau nggak ingat nomor disuruh turun <laughs> Iya Ibu dia silakan Surat apa? Surat At-Takwir At-Takwir ayat? Ayat pertama Ayat pertama Surat ke-81 masih surat ke-30 ya Silakan Ibu ya A'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumum kadarat. Kadarat. Dalnya keras. Kadarat. Wa idan nujumum kadarat. Iya. Yeah. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal isyaru uttilat. Wa idal buhu. Wa idal Wa idal wuhusyu khusyirat. biha. Pendek. Wa idal biha. Wa idal biharu sujirat. Wa idan nufusul Wa idan nufusu zuwijat Zuwijat Zai dan Jim ya Wa idan nufusu bu Enggak, pendek, tenang Wa idan nufusu zuwijat Wa idal mauhu Mau'u, itu hamzah Wa idal mau'udatu Pendek. Pendek. Wa idal mau wa idal mau'udatu Susah ya Bu ya? Gini Bu, gini. Harus tenang, memang sengaja ini susah, surat susah. Juga nggak usah khawatir. Yang lain juga kesusahan di sini ya. Kalau Al-Baqarah mudah Ibu, ini mah susah. Gini ya Bu ya. Tenang aja, nyantai aja katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udah tusu ilat ya. Wa udah mau'udatu su'ilat Gitu, terus Bi ayyidam bi kutilat Enggak, kan ada tanwin Kan ada tanwin Ada di, di bawah ba ada apa tuh? Iya. Hmm, apa hukumnya? Ya? Apa hukumnya? Apa ya hukumnya ya Pak? Ya itu tanwin ketemu kapan ihfa iya. Kok bingung? Masa Ifa aja nggak bisa? <laughs> Kok malu lupa ya? Itu kan tanwin tuh ketemu iya, iya. kaf. Bi ayyi gitu kelas C harus sudah pinter ya. atau iya. banyak belajar ya. Kan kelas C. Ya. Bi ayyi dzambin kutilat wa idza suhufu nusyirat. Shin, nushirat. Wa idza suhufu Wa Baik, terima kasih Bu ya. Banyak belajar ya. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kelas kehormatan. Waduh, ada kelas kehormatan. Iya. Yang bisa tajwid ditanya siap, kapan aja boleh masuk. Gak usah Senin, gak usah Rabu, gak usah Kamis ya. <laughs> Gitu. Cuman syaratnya ditanya bisa gitu ya kok gitu ya kan memberikan motivasi Allah aja memberikan iming-iming kalau sedekah itu kan menjadi tujuh tujuh seratus seratus menjadi tujuh jadi tujuh ratus kan kalau ibadah sholat di, di masjid Madabawi sekian pahalanya kalau ini sekian pahalanya itu kan itu ada iming-iming anak-anak juga kita itu harusnya kalau nah kalau kamu ranking pertama nih hadiah dari mama dari papa kalau ranking kedua sekian, kalau ranking ketiga sekian boleh nggak apa-apa motivasi ya. Tapi nanti diingat karena semua itu adalah uh, bukan bukan berarti kamu tidak boleh ikhlas. Semua amal eh segala sesuatu harus karena Allah semata gitu kan Iya saya ingat dulu lagi naik kelas aja dibeliin sepeda mini, uh senangnya ya, itu kan motivasi katanya. Semua kita juga masih senang kok motivasi, ngapain sholat bangun malam-malam? Karena ada motivasi, gitu kan. Maka muda orang yang sholat malam kia mulai itu kan ada tempat yang terpuji, masya Allah. Janji Allah itu. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ibu Warsi. Ibu Warsi nomor berapa ibu? belum tahu. Oh nggak bisa kalau belum tahu ya. Nah, ini 1 sampai 20. Iya, eh, boleh eh, coba tuh. Nggak boleh, cobanya di kelas B ya. Hmm. Besok nyobanya ya. Udah eh, pernah masuk. Oh iya, ah, nanti diingat lagi ya. Coba dulu besok di kelas B. Kalau ternyata di kelas B ibu cocok di kelas C, masuk di kelas C ya. Bang, oh, gitu. baik, mohon dimengerti ya itu kalau tahu nomor anggotanya gimana? Iya terserah ibu. Oh. Kan ini hari ini 1 sampai 20. Oh, iya. Kenapa tuh kalau tahu nomornya ibu nggak iniin bohong, ya? <laughs> Eh, nggak jujur. Eh, eh, Oke. Okay? Iya, ya udah. ya, Ya, kita harus jujur, bukan raja aja yang <laughs> jujur, ngajar jujur ya. Hari ini 1 sampai 20. Kenapa di nomor seperti ini memberikan motivasi gitu ya. Uh, pokoknya saya harus pisah gitu. Tetapi untuk ibu dan bapak yang sudah tajwidnya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus terutama, disitanya siap, hari apapun boleh masuk. Mau di kelas B, mau di kelas C silahkan aja. Yang penting tajwidnya bisa. Kenapa begitu? Untuk memberikan motivasi, mengajar kita semua. Karena belajar monolog kayak tadi kan kadang-kadang jenuh. Tapi kalau ditanya, Matofi ketemu sama nah, nanti nah ini memberikan motivasi kepada yang lain. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu nomor berapa? Nomor 20 Pak Ustaz. Nomor 20. Oh iya. Ya, nomor 20 terakhir. Ibu Abdillah. Ya, iya. silakan. Surat apa? Takwir. at Wih, pakai iya. at. Surat ke berapa? Uh, surat 81. 81 ayat? Ayat satu. satu aja karena ibu juga jarang datang sekarang ya, ya. Itu betul uh, banyak orang pada ini betul kabar ngaji oh, pada itu malesan. Haji. betul benar kok. <laughs> iya iya. <laughs> Nah ibu ya silakan. Pak Bila sehat Pak Bila. Ya. Sehat Pak Bila gitu aja. Salam nah, aja ya, yang nah. hmm, sabar gitu ya. dengerin ini. Dengerin, jangan nangis Pak Abdillah kalau dengerin. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat. Bukan mun. Apa dong? Kang temu kapal Ustaz? Iya, jadi mung, engnya banget, bukan mun. Kalau ibu tadi kan gini, nih nih ya. Nah, wa idan nujumun mun. Kok mun sih? Mung, engnya banget, ya. Wa idan nujumun qadarat. Gitu. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal isyaru utilat. Wa wujud. wujud. Es, es, es, es. Dilihat lagi yang bagus. Enggak ada titiknya. Iya, Kalau ada titik betul. Wa izal wuhushu hushirat. Wa izal biharu sujirat. Wa izan nufusu zuwirat. Es? Eh? Mana zuwirat? Zuwijat. Hmm, tuh. Wa izan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu subilat. Suilat. Kok subilat itu bukan bukan titik itu hamjah. Oh iya. Hmm. Wa idzal mau'udatu suilat. Suilat. Eh, ya Allah ya, ya Rabbi. Suilat. Wa idzal mau'udatu suilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza suhufu nushirat Baik, terima kasih Bu. Banyak belajar ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus belajar ada iming-iming? Kalau ibadah pahala mah udah jelas itu mah ya, karena Allah semata. Karena yang pintar tajwid, yang mahir tajwid boleh masuk kapan saja gitu. Aduh, kan enak ya. Hmm, bisa ngajarin yang lain intinya gitu. Jangan, wah hmm, pamer. Bukan, itu tergantung hati sih ya Kemal. Semuanya dikembalikan kepada hati. Uh, hari Sabtu juga sekarang sudah lain. Ada teori hentak. Tapi mohon maaf Ibu, tampaknya banyak acara walaupun tahun baru Masehi tapi banyak ada perubahan. Kami juga ada undangan jauh sekali di Pelabuhan Ratu ya. Ada undangan, undangan pengajian jadi kayaknya Sabtu kita libur ya. Eh, banyak juga yang nanya kok Sabtu minggunya nggak ada pengajian ada ibu Sabtu dan minggu itu jamnya jam 18 pada maghrib ya kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 14 sampai jam maaf jam 14 jam 16 sampai 17 jam 4 sore sampai jam 5 sore kalau Sabtu dan Minggu jam eh, 18 sampai jam 19 atau jam 6 sore deh habis maghrib gitu loh itu ya Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dari Ibu Khalifah. Ibu Khalifah nomor 18 ya? Hah? Nomor 18. Nomor Hah? berapa Ibu? Saya nomor 18. Iya, nomor 18. Saya bilang nomor 18. Bu? Halo? Halo? Iya, Ibu nomor 18. Iya. Iya. Surat apa?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 وحو Wuhu. وو Wuhu. وحوش Iya. وإذا الوحوش Enggak, enggak. Bukan U. Wow, itu W. وو واو W. Nih, kalau dilihatin kan. W. H U U S U. Ribet kan ini Pak Ustaz? Emang Nggak iya, bisa. sengaja di, di, dipilihkan surat susah, oh, iya. biar nanti kalau sudah bisa sini, sesurat apapun gampang gitu. Hmm. Wa idal wuhushu husyirat susah memang. Udah wuhu syu husyirat pula. Wuhushu. Iya, kemarin juga di taklim susah ini baca ini. Oh. Kecuali yang sudah terbiasa sudah lancar. Sat lagi. Bukan. Iya. Iya. Yesus. <laughs> Mau nyerah? Apa? Mau terus? Kumaha? Wuhushu. Wuhushu. Aha. Wa Nah, begitu. Terus. Wa sujirat. Iya. Balikin lagi Ustaz ya. Oke. Okay. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة Hmm. موءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشرت Kusyitot. Bu, berapa kali Ibu baca surat ini? Bu, Sudah ber eh, sudah berapa kali Ibu baca surat ini? dari hmm? mana, Pak Ustaz? Eh, Ibu mah ditanya, nggak dengerin suara saya. Hah? Ibu sudah berapa kali baca surat ini? Ini orang radionya saya nggak... Oh, dengerin radionya dan dengerin radionya ya. Udah sampai situ aja. Uh, ah, ada. Ah, iya, nggak, nggak nyambung atuh. Ah, jaka sambung bawa pisang. <laughs> iya. Yuk di 859475 ya dengerin radionya tapi pakai earphone. Earphone tuh nggak mahal kok. Harganya paling ada yang 5000 yang sekedar, ada yang 10000, ada yang 15000. Jadi earphone itu dicolok ke uh, jacknya tuh yang buat uh, speaker. Nah itu. Jadi nggak feedback gitu ya, nggak nggak ngejuit. Assalamualaikum. Halo. Iya. Selamat sore Pak, mau tanya dong Pak. Iya. Kalau RKM nomornya berapa eh, channelnya di mana ya Pak ya? koma sembilan ya. Iya, Ipa Pak. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Hmm, mungkin kehilangan channel ya. Dulu kan memang bukan di sembilan tujuh dulu ya. Sembilan delapan dulu. Pindah ke sembilan tujuh koma sembilan. Ya, baik. Hmm. Assalamualaikum. Ya, silahkan lagi. Di 85904785. Oke. Coba lagi ya. Surat e, pesertanya 1 sampai 20 ya, nomor pesertanya. Yang belum e, punya nomor e, nanti bisa bisa masuk kelas B dulu ya. nggak bisa langsung ke C karena ternyata pengalaman yang ada orang yang belum bisa masuk di C ya kasihan yang sudah lancar dong ya. Jadi ini hanya untuk Ibu Mutmainah belum ya, jangan memaksakan diri di C ya ini. Hmm. Jadi kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang di kelas C dulu ya. Itu silahkan. E, 85904785 dari nomor 1 sampai nomor e, eh, 20. Itu silahkan. Baik. Idash itu Idash syamsu kuwirat Wa idan nujumu kadarat. Susah memang. Wa idal, bi, wa idal, wa idal, zal. Bukan wa idal, wa idal, itu. Wa idal jibalu suyirat. Itu ya dilatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hmm, siapa ini? Nomor berapa ini? Nomor empat. Nomor empat. Kayaknya ibu ini bisa kapan aja masuk. Boleh. Boleh kalau ditanya tajuknya bisa coba tes saya ya. Dua patah dibaca satu. Mad iwat. Berapa panjangnya? Dua harokat. Dua harokat atau? Atau lima. Dua harokat eh, mas satu alif. Oh, ya. hmm, gitu ya. Eh, itu harus harus nggak boleh salah. Gitu boleh masuk kapan saja tapi ibu cetak ibu hari Senin. Iya. Nomor empat kan? Iya. iya. Jadi kalau ibu mau masuk kapan saja, kalau ditanya tajwid tidak salah, berarti ibu bisa. Oh iya. Lapad Allah dibaca? Eh tebal dan tipis. Kapan tafkhim tebal? Kalau di sebelumnya berbaris di atas. Di atas patah dan doma. Kapan dibaca tipis? Kalau sebelumnya berbaris di bawah. Ada berapa huruf idhar? Ada enam. Apa aja? Aha, ho, algoha. Ada berapa huruf idgom? Ada enam. Apa aja? Yarmaluna. Idgham dibagi? Dua. Satu idgham? Biguna. Hurufnya? Yanmu. Bilaguna? Dua. Apa? Lamro. Apa bedanya biguna dan bilaguna? Kalau biguna didengungkan dengan dengung. Uh, uh, dengan dengung. Bila guna? Kalau bila guna tanpa dengung. Ada berapa huruf iklab? Ada satu. Apa? Ba. Ba. Ada berapa huruf ikhfa? Ada lima belas. Apa aja? Tak, sa, dal, zal, e, ro, zai, zai, jim. E, kalau roh zai itu samsia nanti. Iya. Zai jim. Sin sin sodot tozo uh, e, pakok. Fakok. Eh, iya, iya, iya fakoka. Ah, boleh. Ibu memang jatahnya hari ini. Jadi ibu boleh masuk kapan saja. Syaratnya apa tadi? Ditanya harus bisa. Harus bisa. Kalau nggak bisa turun. Turun. Jangan marah ya. Semua boleh. Tapi kalau yang kelas B, walaupun jago tajwid, kalau lidahnya bisa, jangan masuk di C. Kan lidahnya ya. Kayak Ibu Mutmainah itu kalau tajwidnya udah nggak nggak ragu. Tapi dia nggak bisa baca Qurannya <laughs> ya. Belum, dia di kelas B begitu. Baik. Silakan Ibu Ida, surat apa? Surat At-Takwir. Surat ke? Ke 81. Ayat ayat pertama. Ayat pertama. Iya. Saya galak sih enggak kan? kok Baik. Hmm. <laughs> enggak orang-orang dibilang galak. Enggak, insya Allah. Hanya saya ingin belajar itu. Tadi aja di bidakara yang belajar. Baru seminggu belajar, dua minggu, tiga, lima minggu. Udah, udah jadi guru, udah pintar. Jadi semua murid itu hari ini jadi murid, motonya besok jadi jadi guru. Guru untuk siapa? Untuk dirinya minimal, keluarganya, anaknya, siapa saja ajarkan yang sudah didapat. Tapi jangan sekali-kali Ibu Ida ngajarin sesuatu yang belum bisa. Itu dola wa dola, sesat menyesatkan orang. Ya, baik tidak silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan saikon atau syayopo. Nah, toknya yang bulat, syayopo gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قدام بأي ذل ذل بأي ذنب ذنب ذنب الإخوة Ada M-nya tapi samar. Gini. Bi dan tetap M tapi samar sedikit. Bibirnya buka. Bi dan gitu ya. Bi ayidan bin kutilat wa idha suhufu nushirat. Iklamnya tuh belum bagus. Nanti kalau iya, ketemu Sabtu <laughs> di ini ya. Terus Wa idha sama qusitat wa Dah sampai situ aja dulu ya. Jadi jangan tajwid pintar <laughs> mulutnya Qurannya nggak beres ya. Insya Insyaallah lah. Eh Pak mau ya? nanya ya. Tadi Nyalah. pagi tuh yang bisa dibaca di surat eh di salat malam. Oh, itu uh, ayat su berapa? Surat Al-Isra ayat 20 ayat 20. Tema 8081. 80. Wakul jahak wakul jahal haq jahal itu. Oh, iya, 8081. Iya, innal batila kana jahuqa itu. Wa iya, nuzul. Mhm. Iya. Tentang salat malam ya. Iya. Surat Al-Isra ayat 80, 81. Itu doa untuk tahajud untuk salat malam. Boleh Bisa dibaca dalam salat boleh. boleh dalam sujud, boleh di luar salat. Oh. Karena itu Quran kan, iya, iya. kita nggak boleh baca eh, baca uh, di, selain Quran di dalam salat nggak boleh. Iya. Tapi itu Quran kan, iya. iya. Baik. Terima kasih Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ibu aja Bapak haji mana ini? Jadi sekali lagi ya persyaratan boleh kapan saja itu untuk yang ingin masuk kapan saja. Jadi hari Senin nomor 1 sampai 20 begitu. 1 sampai 20 hari Senin. Wah, saya kan mm, nomornya nomor de eh, 30 tapi saya bisa tajwid. Boleh tapi syaratnya ditanya bisa gitu ya. Ini maaf, hanya untuk memberikan motivasi. Sekali lagi tidak ada tujuan lain. Jangan bilang tah bisa tahajud aja sombong bukan ya Allah masya Allah bukan ya jauhkan dari sifat ria karena kalau ria itu udah pamer itu pahala tuh hilang aja bagaikan kertas dibakar api nggak ada ibadah sebesar apapun kalau ria atau pamer karena karena orang tuh masya Allah harus karena Allah semata Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nomor berapa Ibu? Saya baru Ustaz Baru? Ya. Kalau baru belum bisa Ibu Ini udah yang ada nomornya dulu oh. Ya eh, Ibu besok dulu masuk Ustaz, ya Katanya kalau bisa Tajwid dikit-dikit bisa masuk Oh enggak itu itu dispensasi bisa tajwid itu kunci untuk hari apa bisa masuk. Tapi kan Ibu belum terdaftar. Ibu ibu besok masuk dulu ya. Iya. Di kelas B dulu Ibu besok ya. Ha -ha. Ya, aku belum tahu ini. Eh, masuk nomornya? masuk aja nomor ini. Nomor ini sama seperti Tapi ini. Iya, besok. Ya, besok gitu ya. Berapa, sama seperti ini. Oh. Dari jam 4 sore sampai jam 5 ya. Hmm, jadi sekarang nggak bisa nih. Eh, eh. Oh, okay. Karena baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kemarin saya coba diterima di kelas C ternyata belum bisa maksain di kelas C itu kan. Jadi eh, kami berikan kesempatan yang tes itu di kelas B dulu ternyata wah ibu udah lang, udah layak di C ya sudah tinggal gampang lah pindah ke C gitu assalamualaikum Salam. siapa ini ibu nomor berapa ibu nomor 42 sekarang mau sampai nomor 20 hari ini aku, aku mau coba tajwid yang saya kalau ditanya oh tajwid nah, uh, hmm, boleh boleh tapi oh. ini suka kadang suka grogi saat ya. Iya, kalau grogi berarti turun dong ya. <laughs> <laughs> Sepakatannya kan begitu ya? Ya. Kesepakatannya Terus, begitu kan? Insya Allah deh Ustaz ya <laughs> Iya udah. Eh. tapi baca dulu suratnya. Oh enggak, oh, tajwid dulu, oh, iya. baru iya. baca itu kan kuncinya, oh, ya. uh, uh. Kalau uh, matobi itu apa sih? Matobi yaitu mat yang dipanjangkan satu alif. Satu alif. Iya. Kalau berbaris patah dia dibaca dipanjangkan dengan apa? Eh, dengan alif. Kalau berbaris kasroh dengan apa? Eh, dengan iya. Ya mati. Ya, ya mati. Kalau kalau berbaris domah? Uh, waw sukun. Iya, waw iya, mati. Waw mati. Apa bedanya dengan huruf lin? Kalau huruf lin, kalau lin itu uh, apa ada apa baris fathah ya ya apa ada huruf wau tapi dia berbaris fathah huruf wau nya mati nggak paham tuh saya kenapa nggak paham yang ibu jelasin <laughs> tadi saya bilang kalau huruf uh, kalau mati apa itu huruf lin huruf lin itu huruf wawu. Setiap huruf berbaris fathah oh, gitu atau ah, bahasanya. Oh, setiap berbaris fathah, mm -hmm. terusnya ada wawunya mati. Pamai ada huruf mat mati. Tidak usah begitu. oh, ya, huruf ya. ialah huruf berbaris fathah dengan wawu mati atau ya mati. Oh, iya, itu iya, aja, iya, jangan iya, iya. bertele-tele. Iya. Kan kan yang saya inginkan ibu besok jadi guru buat yang lainnya. Ya, iya. Saya paham apa yang disampaikan, iya, tapi iya. orang lain nggak paham. Oh, iya. Apa itu huruf lin? disiplin yaitu huruf yang berbaris fathah. Setiap huruf Setiap berbaris, patah fathah, fathah bertemu dengan bertemu dengan wau atau, atau ya. Salah. Eh, ber, eh, bertemu dengan wau atau ya. Salah. Oh, salah. salah. Eh, eh, bertemu dengan wau mati. Wau, wau mati. Atau atau ya mati. Uh, kalau ya mati ya atau iya, ya mati. Iya, banyak belajar dulu belum ah, tajwidnya iya. Ibu mateng ya. <laughs> ibu kan ya. iya, pokoknya boleh Ibu selalu nyoba ya. Ibu kan ada jatahnya besok. Nomor berapa Ibu? empat nomor 42. iya. Ibu jatahnya hari Jumat, ya. Iya, iya hari Jumat. Tapi boleh. Kapanpun Ibu kalau tajwid ditanya bisa, boleh. Tapi Ibu belum bisa, ya. Pelan-pelan, <laughs> Ya, apa-apa. Ini motivasi loh ya. Ah, iya, iya. Motivasi untuk Ibu selalu belajar yang lainnya juga. Iya. Jangan punya pikiran yang enggak-enggak ya. <laughs> Terima kasih Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dispensasi untuk siapa saja Ya otomatis dong kalau kalau ingin masuk di kelas C harus bisa baca Qurannya gitu ya sudah lancar. Jadi Ibu Mutmainah uh, maksudnya Ibu Mutmainah kan kelas B. Jadi hari apa saja boleh masuk asal pas ditanya tajwid bisa begitu. Kok begitu? Iya untuk memberikan motivasi untuk kita semua bahwa kita harus belajar, belajar dan belajar. Insya Allah lah ya dengan belajar uh, semuanya akan jelas. Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, kami hanya manusia biasa, pasti ada salah-salah, ada ya namanya juga manusia ya, <laughs> dari bahasa, titip titip uang kadang-kadang berkurang, titip omongan kadang-kadang bertambah, luka karena pedang bisa diobati, luka karena kata-kata susah ya kadang-kadang terbawa mati. Mohon maaf Ibu ya, saya hanya manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan yang ada. Terima kasih atas dukungannya, motivasi, Masya Allah. Saya sekarang ada Senin dan Kamis di Bidakara, hari Selasa dan Rabu di PT Timas, Sabtu di Pulau Masya Allah banyak sekali taklim kita ya Alhamdulillah Ibu juga yang ingin Wah saya ingin juga nih kedatangan murid-murid pari Atau semua siapa Silakan ya atur saja waktunya semua bisa kok ya eh, banyak eh, apa ada Rifa ada Ustazah Khomsa ada Ustazah Tris banyak Ustazah-Ustazah yang bisa membantu baik terima kasih bila kita wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh